Amalnya para salaf dari kalangan sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in. Amalnya para immatul huda wa din dari masa ke masa ila yaumiddin. Sebuah amal yang begitu besar. Kalau dahulu <clears throat> Tarbiyah al-aulad, tarbiyah anak-anak, tarbiyah pemuda, tarbiyah kaum muslimin. Itu dilakukan di al-masajid. Di masjid-masjid sebagai halakatul ilmi, halaka-halaka ilmu. <clears throat> sebagai majarisul ilmi. Juga di Lakukan pula dalam bentuk al-khutab, khutbah-khutbah, khutbah Jumat, khutbatul Idain atau mau mau ibah yang memang kebanyakannya dilaksanakan di masjid selaku majalis para anbiya wal mursalin selaku majalisnya para salaf di era mutaakhirin Tarbiyah ini secara tempat melebar. Muncul yang namanya al-madaris. Madrasah-madrasah. Tempat-tempat khusus yang memang diperuntukkan mentarbiyah anak-anak muslimin dengan berbagai macam jenjang. <clears throat> Itu sudah ada di zaman terdahulu, era mutaakhirin. Dahulu yang namanya madrasah itu al-madaris ad diniya Madrasah-madrasah agama. Mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Ada madrasah ahli hadith ada madrasah ahli fiqh, ada madrasah al-Hanabilah, Syafi'iyah, hanaf Al-Hanafiyah, malikiyah Yang dari sana pula barakallahu fikum melahirkan banyak ulama besar kaum muslimin, banyak tokoh-tokoh besar muslimin. Di samping al-masajid, masjid-masjid sebagai halakah-halakah khusus umum, juga ada madaris, tempat pengkajian khusus ilmu din, ilmu agama, yang dikenal sekarang ini dengan lembaga tarbiyah. Di era kita barakallahu fikum semuanya ada. Halaqah-halaqah di masjid Semarak, Majalisul Ilmi di masjid Semarak. Juga marakis ilmiah, madaris diniyah ilmiah Semarak. Terutama di Indonesia ini lembaga-lembaga tarbiyah, mahat-mahat sunnah, mahat-mahat salafiyin di mana-mana dengan berbagai macam jenjangnya dari mulai yang paling kecil tahfidz kemudian setelah tahfidz tahassus dan segala macamnya dengan berbagai macam istilah ini semuanya barakallahu fikum sesuatu yang berlangsung di atasnya kebiasaan para salaf dan para ulama. Bukan perkara baru. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu di halakatul ilmi di masjid utama. Tidak boleh ditinggalkan, dihilangkan. Kalau sekarang untuk halakah umum, daras umum. Pengkajian-pengkajian ilmu secara klasikal dengan jenjangnya masing-masing di fusul, di kelas-kelas yang ada di lembaga-lembaga tarbiyah diniyah, entah namanya madrasah diniyah atau markis ilmi atau mahat ilmi atau yang semisalnya juga merupakan tindakan para ulama para salaf. Ini semuanya adalah bagian daripada amal tarbiyah Islamiyah, satu bagian daripada amal dakwah ilallah azza wajalla. Bedanya barakallahu fikum untuk yang madaris itu bukan halaqah umum yang lepas. Banyak kaitan-kaitannya. Ini yang penting untuk kita sedikit jabarkan dan yang diinginkan dalam tema kali ini ialah anjuran untuk bersinergi, bertawun antar masing-masing pihak yang terlibat dan indahnya tahun dalam bab tersebut barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah al-madaris ad-diniyah, lembaga-lembaga tarbiyah diniyah terkhusus lembaga sunnah, lembaga salafiyah di dalamnya terdapat berbagai macam pihak yang terlibat. Yang pertama ialah para mudarisun. Para pengajar, staf pengajar. Mudaris, murabbi, muallim, ustadz, syekh, alim, dai, kiai. Yang kedua adalah murid At-tullab, talabah, talamid, murid Yang ketiga ialah Awliya'ul aulad Walis, wali murid santri Orang tua Murid-murid Orang tua Talabah para santri Yang belajar di lembaga tersebut Di sebagian mungkin ada pihak yang keempat Iarah para pengelola-pengelola yayasan yang Barakallahu Mengayomi, memayungi kegiatan di atas Barakallahu Ini semua ikhwanafidina azakumullah Dalam tarbiyah diniyah islamiyah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka semua. Kita sebutkan secara global <clears throat> supaya ada gambaran. Yang pertama para mudarisin. Untuk para mudarisin ada beberapa persyaratan. Dia layak masuk dalam kerangka pengajar mudaris. Yang pertama ialah ayakuna dha ilmin. Dia harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu din yang dia ditugaskan untuk mengajarkannya di lembaga tersebut. Kalau dia dikasih amanah mengajarkan bidang fikih dia harus menguasai bidang fikih. Ketika dia dikasih amanah mengajarkan bidang akidah, dia harus menguasai bidang akidah. Ketika dia diminta untuk mengajarkan bahasa Arab, harus menguasai bahasa Arab. Ketika dia diminta mengajar bahasa daerah Indonesia, harus menguasai ilmu ini. Demikian seterusnya dari ilmu-ilmu yang mubah atau syar'i. Barakallahu fikum. Harus punya ilmu. Yang kedua, ayakuna salafian Dia harus sosok salafi. Dikarenakan tarbiyahnya, tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah. Maka para mudarisin harus salafi. Tidak boleh abu-abu. Tidak boleh gaduh-gaduh. Asal mudaris dipasang, tidak bisa. Harus salafi. Salafi pada akidahnya, pada manhajnya, pada tariqah dakwahnya, pada tariqah ibadahnya, wahakata. Dua poin ini dasarnya ialah asar Muhammad ibn Sirin rahimahullah dan asar ini kemudian menjadi prinsip mendasar arus sunnah. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Itu meliputi keilmuannya, mengilmui uh, keilmuan dan meliputi manhajiahnya. Yang ketiga adalah Ayakuna dha khuluqin hasan Mudaris tadi harus memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur yang baik. Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul, seorang murabbi, seorang pengajar, beliau disifati sebagai seorang rasul, seorang nabi yang paling bagus akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Dan yang kedua dikarenakan murid-murid nanti para talabah tidak hanya mengambil ilmu sang guru tetapi juga meneladani akhlaknya, adabnya, ibadahnya, budi pekertinya. Barakallahu fikum. Sehingga harus memiliki akhlak yang mulia. Dahulu para ulama kita Ali bin Madini rahimahullah dan juga para ulama ahli hadis pada masa itu. Mereka mendatangi halakahnya Yahya Al-Qattan rahimahullah. Guru mereka bukan dalam rangka untuk mendengar hadis. Sudah sering mereka dengar, sudah hafid semuanya. Tapi mereka hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana perangai gurunya, tingkah lakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana penampilannya. Mereka pelajari itu. Dulu yang hadir di halakanya Imam muhammad ibn hamzah rahimahullah ulufun muallafah, ribuan orang. Banyak besar ya yang nulis hadis paling ratusan. Selebihnya datang hanya untuk mempelajari bagaimana akhlak beliau, budi pekerti beliau, etika beliau, tindak tanduk beliau, tingkah laku beliau, penampilannya beliau. Belajar langsung kepada ulama tadi. Ini perkara yang terpenting barakallahu para saudara mudaris. Punya ilmu, manhajnya kuat dan lurus, akhlaknya bagus. Dan yang dianjurkan bagi para mudarisin harus ikhlas dalam tarbiyahnya, ikhlas dalam dakwahnya, ikhlas dalam menyebarkan ilmunya yang dia inginkan ridhonya Allah semata, yang dia inginkan pahala dari Allah semata. Dan dia siap untuk itu. Orang ikhlas akan siap ditempatkan dimanapun. Siap bertahun dimanapun. Taruh di depan siap di tengah siap, di belakang siap, sebelah kanan siap, sebelah kiri siap, di nonaktifkan juga siap. Barakallahu Dikarenakan yang diajari bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia, bukan pujian, bukan kemasyuran, bukan pula dunia. Yang diajari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang kedua berkaitan dengan murid. <clears throat> Barakallahu fikum. Dalam lembaga tarbiyah diniyah salafiyah, posisi talabah juga diperhatikan. Terkait dengan mereka barakallahu fikum, itu ditinjau dari sisi yang pertama usia mereka. Yang kedua ditinjau dari sisi kemampuan mereka, skill. Ya. Batas kemampuan mereka, usia lalu kemampuan. Barakallahu Tujuannya adalah barakallahu untuk penempatan masing-masing santri sesuai dengan jenjangnya sesuai dengan usianya sesuai dengan skillnya supaya yang seusia sepantaran jadikan satu yang skillnya sepas sama dijadikan satu ini semua dalam rangka untuk keberlangsungan tarbiyah eh, pendidikan penyebaran ilmu di sebuah lembaga tarbiyah makanya alhamdulillah taala wa taufiqi di zaman kita sekarang ini cukup bagus pengaturannya ada kelas-kelas kelas khusus ada yang sekelas PAUD sekelas SD sekelas SMP SMA wahakata ada TA ada tahfid ada setelah tahfid ada pra apa lagi ada, ada segala macamnya jenjang-jenjang yang ada ini sangat bagus terkait dengan keberlangsungan terbiah Dikarenakan sifatnya klasikal. Tidak mungkin anak yang masih kecil digabungkan dengan yang dewasa. Tidak mungkin yang usia-usia SD digabungkan dengan usia-usia SMA. Tidak mungkin. Barakallahu Secara umur dan secara skill. Adapun terkait dengan anak-anak didik <clears throat> untuk kelancaran untuk kelancaran tarbiyah diniyah barakallahu fikum mereka adalah anak-anak yang siap diajari ilmu Ini ada, ada, ada peran penting dari orang tuanya siap diajari ilmu ketika mereka rehla ilmiah dilepas oleh orang tuanya siap secara usia dan kemandirian Jangan melepas anak-anak yang belum siap untuk dilepas. Mereka masih punya hak eh, kepada orang tuanya. Kepengasuhan orang tuanya. Perhatian dari orang tuanya. Ketika mereka rihla ilmiah dilepas, dipastikan siap secara usia dan kemandirian. Barakallahu Kemudian disaring terkait dengan akhlakiyahnya dan segala macam yang perlu disaring supaya yang masuk dalam lembaga tarbiyah kita adalah anak-anak siap didik bukan anak-anak siap di bengkel, siap direparasi yang ini mungkin layak dia dibikin eh, tarbiyah khusus tarbiyah reparasi anak kalau memungkinkan Zen Hah? ya ada beberapa anak-anak kita yang mungkin agak error ini nampaknya perlu perhatian khusus ya, dikasih program khusus, program anak error. Barakallahu fikum. Tapi yang terkait dengan madaris ilmiah sunnah ada penyaringan seleksi supaya anak-anak yang masuk siap didik bukan siap direparasi. Terkait dengan orang tua. Barakallahu fikum. Juga memiliki andil yang sangat besar terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Bahkan orang tua ini merupakan penanggung jawab utama dan pertama terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu dari neraka. Ahlikum zauja wal aulad. Selamat dari neraka itu dengan mengajari ilmu agama, dengan taklim, dengan takdib. Ya, diperintah yang ma'ruf, dijaga dari yang mungkar. Tarbiyah diniyah. Khitab ayat ini yang dituju orang tua. Maka camkan baik-baik orang tua itu pihak pertama yang diberi tanggung jawab tarbiyah anak. Bukan ustadznya mudarisnya gurunya. <clears throat> Bukan lembaga tarbiyahnya, tapi orang tua. Lembaga tarbiyah fasilitas. Para guru hanya bertahun. Yang paling inti, yang paling utama orang tua. Orang tua. Maka yang diharapkan dari para orang tua, orang tua murid yang pertama adalah mensupport anak-anaknya untuk tarbiyah diniyah Islamiyah. Support lahir batin. <clears throat> Support disemangati, juga disupport dibiayai, juga disupport diperhatikan. Wahakata. Support tasyik namanya. <clears throat> Yang kedua adalah barakallahu fikum di eh, diharapkan bagi orang-orang tua murid para fikum untuk selalu memperhatikan perkembangan anaknya. Maka dia harus bersinergi dengan para guru, bersinergi dengan lembaga tarbiyah. Para guru juga demikian, lembaga tarbiyah juga demikian. Ada sinergi, ada ta'awun, antar para guru ada ta'awun guru dengan wali murid untuk mengetahui perkembangan anak jangan sampai jadi orang tua ketika melepaskan anak ke lembaga terbiah itu kayak buang anak anaknya yang rumahnya sedeng anak sepuluh sumpak rumahnya full anak benra sumpah dijulke kabeh. Ya, pondokan sana, pondokan sana ya. Ayo mondok sana, ayo mondok, ayo mondok, ayo mondok, ayo mondok. Tinggal yang kecil-kecil, gawe mana Allah musta'an. Lalu tanpa perhatian dilepas begitu aja diserahkan kepada para gurunya lembaga tarbiyah titip anak saya Ustaz. Onji, oh, alhamdulillah terima titipan saya. Bayangannya apa? Harus dikabeno, harus dikasihkan semua ke ustadznya sudah. Maha kata. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Itu akan membuat sang anak down. Support awasi perkembangan tarbiyah anak-anak kamu. Sinergi dengan pihak lembaga tarbiyah, bersinergi dengan pihak para guru. <clears throat> Barakallahu fikum. Ketika ada pihak-pihak yang lain barakallahu fikum yang berkaitan dengan lembaga tarbiyah, semuanya sama tanggung jawabnya. Masing-masing memiliki niat yang ikhlas. <clears throat> Masing-masing yang diharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ibadah, ibadah dalam bentuk tarbiyah, ibadah dalam bentuk dakwah, ibadah dalam bentuk ngurusi anak-anak kaum muslimin terkait dengan pendidikan mereka dalam semua sisinya. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini poin-poin penting, unsur-unsur penting dalam sebuah dalam sebuah lembaga tarbiyah, madrasah ilmiah, mahadul ilmi, markas ilmi atau semisalnya. <clears throat> Ini yang terpenting di, di, di, apa, selain itu juga ada lingkungan dan segala macam eh, itu jelas. Barakallahu Dari unsur-unsur tadi khonafitina azakumullah yang diharapkan dari mereka semuanya adalah pembahasan kita kali ini. At-ta'awun fit wa da'wah. Pentingnya untuk bertahun gotong royong, bantu membantu, bersinergi kita, berkolaborasi kita dalam tarbiyah ini <clears throat> mentarbiyah anak-anak kaum muslimin mentarbiyah pemuda-pemudi kaum muslimin mentarbiyah muslimin secara umum mengembangkan tarbiyah ini mengembangkan dakwah yang mulia ini ta'awun Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa <clears throat> wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan Hendaklah kalian saling bertahun, saling bantu membantu di atas albir dan at-taqwa dan jangan ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Al-bir wa taqwa luas maknanya. Tarbiyah termasuk albir dakwah termasuk albir mengajarkan ilmu termasuk albir Maka bertawunlah pada bab tersebut. Tidak bisa guru yang bertindak yang lain pasif. Tidak jalan. Tidak mungkin hanya orang tua yang menginginkan sesuatu. Gurunya malas, gurunya pasif, tidak jalan. Ada orang tua, ada guru, tidak ada murid, yang tidak ada tarbiyahnya. Satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga tarbiyah, maka ta'awunlah. <clears throat> Bertahun untuk tarbiyah <clears throat> Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah dalam nuansa ta'awun <clears throat> dalam tarbiyah dan dakwah yang mulia ini barakallahu fikum ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan <clears throat> supaya tarbiyah itu bagus ta'awunnya, indah ta'awunnya, berjalan ta'awunnya, berkembang dengan ta'awun yang ada. Yang pertama, ikhlasun di fit ta'awun. Mengikhlaskan niat ketika ta'awun. Ikhlaskan niat antum ketika antum masuk dalam kerangka ta'awun tarbawi. Tarbiyah itu ibadah. Dakwah itu ibadah ta'awun itu ibadah diterima ibadah ini barokah ibadah ini ketika dikerjakan dengan keikhlasan motivasinya keikhlasan masing-masingnya ikhlas niatnya masing-masingnya menanamkan dari diri yang paling dalam aku masuk dalam tarbiyah ini lillahi ta'ala yang saya harapkan ridhonya Allah aku hanya menginginkan pahala minallah yang kuharapkan dengan ini darul akhirah tidak ada niatan-niatan duniawi bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan atau jabatan atau kemasyhuran atau ketenaran nama baik dunia atau yang lainnya tidak ikhlas dalam ta'awunnya barakallahu fikum <clears throat> ketika kamu sebagai mudaris sebagai pengajar ustadz dai alim syekh atau sebagai nama, nama pun yang yang yang, yang ada ikhlaskan niatan kamu ketika kamu mengajarkan ilmu Kamu ngajar di kelas manapun yang diamanakan, laksanakan dengan ikhlas. Kamu diminta untuk di halaka, umum, majelis ilmu yang umum. Laksanakan dengan penuh keikhlasan. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak muslimin dengan penuh keikhlasan. Itu kewajiban seorang mudaris. Ilmu kamu barokah insya Allah. Tarbiyah kamu barokah insya Allah dakwah kamu barokah insyaallah ketika yang memotivasi, memotivasi kamu adalah baitul ikhlas motivasi keikhlasan camkan baik-baik ini ibadah ibadah besar bukan kecil tarbiyah ibadah dakwah ibadah tahu itu ibadah mengajarkan ilmu itu ibadah camkan dari, dari hati yang paling dalam wahai para mudarisin wahai para asatidah hal ini kamu sedang beribadah kepada Allah dengan mengajarkan ilmu ini. Ikhlaskan niat supaya meraih pahala besar dengan itu. Barakallahu fikum. Sekali lagi, orang yang ikhlas niatnya dalam dunia tarbiyah siap bertahun tarbawi, siap bersinergi tarbawi di posisi apapun, di tempat apapun meskipun tanpa apapun itu siap dikarenakan dahat orang banyak orang Afan Ustaz nampaknya antum sementara vakum dulu Tuh, kenapa e, sudah terisi semua jadwal-jadwal yang ada nampaknya antum belum terpakai labas saya tak ngaji lagi belajar maning santai aja tidak merasa kemudian apa ini Anak yang lama ini di sini, anak yang sekian tahun lamanya mengabdi di sini. Dulu tempat ini nggak ada apa-apa, sekarang semuanya apa-apa ada. Sekarang ada ada apa semuanya ada. Akhirnya saya dengan dia nggak ada kan Almuhim raweng ngarepe dhewe. Lah ada mau ikhlas. Santai saja. Ketika antum vakum minta izin, di sini saya nggak dipakai, maaf, saya akan e, eh, bertahun tempat yang lain barakallahu itu. Monggo, tahun tempat yang lain. Dunia luas, mahat banyak. Mahat banyak memerlukan para pengampu dan para pengajar yang punya ilmu. Saat antum di, di sebelah sana, siap. Saya siap, saya mampu itu. Saat antum sebelah sana, wah yang ini afwan, saya nggak mampu terkait dengan apa ini. Kalau kamu nggak mampu jangan teruskan. Stop. Yang kamu mampu saja. Yang ini saya siap, saya mampu. Siap insya Allah. Hakala. Itu orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas niat, dia akan amanah dalam dalam menjalankan tugasnya dia. Punya semangat dalam melaksanakan tugasnya dia. Barakallahu fikum. antum sebagai pengampu-pengampu tarbiyah, pengampu-pengampu dakwah di bagian apapun itu antum, ikhlaskan niatnya antum. Hanya itu yang bisa kita upayakan untuk meraih pahala besar dari amalia tarbiyah ini. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak pernah merasa paling berjasa dalam sebuah dakwah, dalam sebuah tarbiyah. Meskipun sesungguhnya hakikatnya ini orang yang paling berjasa. Yang dia cari bukan sanjungan, bukan jabatan, bukan pujian. Lillahi taala. Kemaslahatan dakwah dikedepankan bukan pribadi. Ketika dakwah berkembang, tarbiyah berkembang, masya Allah, ilmu tersebar, orang memahami sunnah, mengenal sunnah, muridnya semakin banyak. Dia bersyukurnya kepada Allah. Alhamdulillah, Allah bi amati hadi Ini bukan karena saya, la bihaulina wala biquwatina wala bidzakaina wala biilmina, walakin syai'un aradahu Allah. Itu ucapan yang sering disampaikan oleh para ulama dan para, para kita ketika mendapat tidak mereka berkembang begitu luas. Nah, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah sering mengucapkan kata-kata ini. Begitu berkembang dulu mahatnya. Ini bukan karena daya kita, upaya kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena ini semuanya adalah dikehendaki oleh Allah Azza wa Barakallahu ya. Semuanya ikhlas. Yang jadi mudaris ikhlas. Jadi pengampu tarbiyah ikhlas. Ya, para orang-orang tuanya juga mengikhlaskan anaknya untuk dididik dengan baik, dengan perhatian. Semua dengan penuh keikhlasan. Gitu ya. Bukan mengejar posisi dan jabatan gitu loh. Nah, ini kok ketuanya kok iku-iku wae. kok diresafel gantian kayak bah ini tarbiyat din, bukan urusan dunia ini. Ini amanah ketika antum dikasih amanah sebagai sebuah ketua, entah ketua eh, kepala sekolah atau apa itu amanah. Kok malah kepingin resafel? Hmm? Barakallahu fikum. Enggak. Niatannya bukan itu semuanya. Niatannya adalah lillahi taala. Yang kedua, <clears throat> Yang bersampaikan terkait dengan ta'awun tarbiyah ini adalah barakallahu fikum. <clears throat> Diharapkan kepada semua pihak untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang membedakan hanya keikhlasannya, ketakwaannya, bukan posisinya di lembaga tadi. Inna akramakum indallahi atqakum yang paling bertakwa, eh, yang paling mulia di antara kamu di Allah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Ada nah, muhim. Antar para mudarisin harus saling menghormati, saling memuliakan, saling pengertian. Harus bagus komunikasinya, jangan miskomunikasi. Yang bagus gimana apanya? Chemistry namanya. Gitu ya. Yang bagus chemistry-nya. Antar para mudarisin dengan para pengampu-pengampu yang ada bagus, saling memuliakan, saling menghormati, saling mensupport. Dengan orang tua orang tua murid juga, juga demikian. Barakallahu fikum. Jangan pernah merasa paling tinggi. Ini sebagai kepala sekolah itu pengajar biasa ente ndak level anak kita orang ini kepala atau ekor sudahlah manuto mbek kepala iki lho huh? maha jangan ada kata-kata seperti itu hmm? antum lah pengajar doa antum lah pengajar aja kan Beda kalau kita orang yang ngurusi segala sesuatunya. A, B sampai Z kita orang yang ngurus. Antum kan pengajar itu aja. Udah jangan banyak macam-macam. Apa yang Anda cari dengan dengan tarbiyah ini? Kedudukan, maaf, Anda salah alamat, bukan di situ tempatnya. Anda kepingin bersombong dengan jabatan Anda, mohon maaf, bukan tempatnya sesuatu yang sangat tercela, dikecam dalam dunia tarbiyah dinia, dinia, Apalagi itu diniyah salafiyah. para fikum. Atau sebaliknya lagi. Antum bukan sekedar pengampu. Antum kan tidak pernah mondok. Antum tuh pengampu pengampu toh aja. Antum tuh tahunya cuma ngurus dan nggak ngerti ilmunya. Kalau saya bicara agama di depan saya, kalau saya ustadz, Yo. Ini kan sesuatu yang, yang, yang kurang bagus. Mestinya bukan mensuasanakan yang seperti ini. Bukan membudayakan dengan suasana seperti itu. Itu gak ikhlas. Yang ini gak ikhlas, yang ini gak ikhlas. Yang kamu inginkan sekarang pujian, sanjungan, merasa paling berjasa, merasa paling tinggi. Bukan itu tarbiyah Islamiyah uh, ya. Ikhlaskan niat, ikhlaskan dalam ta'awun fit tarbiyah saling menghormati, saling menghargai, saling support. Semua itu tergantung takwa kamu kepada Allah, ikhlas kamu dalam amalia tarbiyah ini. Bukan jabatan antum. Ini amal dakwah, ini amal amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama. Semuanya bertahun. Semuanya terlibat, semua punya andil dalam tarbiyah dan, dan dakwah. Yang menentukan mulia tidaknya tadi keikhlasan antum takwa antum dalam tarbiyah dan, eh, dan dakwah ini barakallahu <clears throat> mestinya yang dilestarikan eh, yang dibudayakan itu budaya support budaya saling memuliakan saling menghormati hakata para ulama una hakata para masyayikhuna saling memuji yang lain, saling mensupport yang lainnya, saling mendoakan kebaikan untuk yang lainnya. Hakadha para mukhlisun, orang yang ikhlas dalam terbiat dan dakwahnya memuliakan yang lain. Tidak pernah bangga dengan ilmunya, tidak pernah sombong dengan ilmunya, tidak pernah sombong dengan skill yang dia miliki, tidak. Semuanya lillahi ta'ala. Mendapati yang ini Masya Allah <clears throat> punya skill khusus. Ha? Dia tajwidin zen. Ustadz kibarnya nggak zen tajwid. Hmm? Tapi ada dalam yang lainnya kan gitu. Disanjung dia, support dia, masya Allah. Ya Allah para talaba wa para para ikhwah. Antum kalau bab tajwid sama beliau, zen dia masya Allah. Nggak sama antum Ustaz. Anak <laughs> kurang zen. <clears throat> Jangan merasa malu sama anak aja. Saya seniornya kok. Enggak, disupport sama dia, masya Allah. Semoga Allah berkahi ilmunya beliau. Zen. Wah, yang ini, yang ini masya Allah ini. Ini nahwunya bagus ini. Fadal, antum sama dia. Zen ini. Yang ini, masya Allah ini. Dia kalau menyampaikan uh, eh, mau ilah tausiah bagus. Ini. Sekali kita minta beliau berikan tausiah untuk kita semuanya. Semuanya support. Prinsipnya tasji support. Prinsipnya memuliakan, menghargai, menghormati. Barakallahu <clears throat> Dengan cara yang seperti ini sinergi dalam tarbiyah dan dakwah itu sangat indah. Laju tarbiyah, laju dakwah cepat ke depan, berkembang. Tidak ada yang namanya gesekan-gesekan pribadi, tidak ada yang namanya senggol-senggolan pribadi, tidak ada yang namanya jerok-jerokan pribadi. Intern tidak ada. Dikarenakan semuanya ikhlasillahi ta'ala. Yang diinginkan di ridhonya Allah semata. Yang ada memuliakan, menghormati support. Ini yang penting untuk diwujudkan dalam semua lembaga tarbiyah salafiyah. Dimanapun itu berada. Yang tua-tua mengampu, mengayomi yang muda-muda. Yang muda-muda menghormati yang tua-tua. Itu semestinya. Itu akhlak Islam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif dha fadl fadlah atau kama qala Rasulullah sallallahu bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak muda kami yang enggak memuliakan yang tua-tua di antara kami bukan golongan kami Torekannya Rasul, torekannya Sunnah Yang muda disayangi Diayomi, yang tua dihormati Dimuliakan Ketika sebuah tarbiyah dinia ada kolaborasi tua dan yang muda itu luar biasa. Kalau muda semuanya itu rawan anu uh, karena jiwa muda. Tua kabeh lemot. Ngerti nggih? Tua semuanya lemot. Perlu tenaga energik gitu loh. Untuk yang muda-muda ini. Ketika ada kolaborasi tua dan muda sangat indah. Tinggal ikhlaskan niat ikhlaskan niat barakalafikum itu, dan saling menghormati saling memuliakan saling mensupport saling menghargai saling mendukung saling mendoakan keberkahan barakalafikum fikum luar biasa ketika tarbiyat ini pondasinya dia akan nuansa nuansa yang begitu menyenangkan interaksinya bagus muamalahnya bagus sudah kayak saudara sendiri sudah kayak keluarga sendiri Padahal itu lembaga tarbiyah ngurusi anak orang. Barakallahu Dan ketika ada sesuatu yang yang dibahas nyaman, renyah, suasana renyah. Dibahas musyawarah apa gitu, enak, aktif karena merasa saling memiliki, saling berjuang. Kita semuanya sama-sama. Nyaman. Barakallahu Dan tidak akan ada gesekan-gesekan yang ada. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat <clears throat> untuk saya pribadi dan untuk semua pihak yang ada dalam ranah tarbiyah diniyah, baik dia sebagai mudaris atau dia sebagai talib atau dia sebagai wali murid atau dia sebagai para pengampu, pengampu tarbiyah dan dakwah atau yang lain-lainnya ikhlaskan niat kita semua dalam tarbiyah dan dakwah yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jalla Barakalafikum. mari bersama-sama kita menyisihkan dengan baju, bertawun, bergotong royong, ya, <clears throat> berbantu membantu dengan yang kita mampu untuk mengembangkan tarbiyah salafiyah, dakwah salafiyah. Barakalafikum. Semoga manfaat dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah di Indonesia ini dan di seluruh dunia yang ada Barakalafikum. sehingga dengan sebab tarbiyah diniyah salafiyah ini anak-anak kaum muslimin mereka mendapatkan ilmu yang sahih mendapatkan akhlak yang mulia ibadah yang bagus manhaj yang lurus tarbiyah yang baik barakallahu fikum dan semoga keberkahan dari Allah azza wajalla selalu bersama menyelimuti kita semua dalam tarbiyah dan dakwah ini barakallahu fikum secara waktu sudah masuk waktu maghrib ya dengan sikit lagi Cukup sekian untuk tema yang pertama dan insya Allah tema yang kedua pada maghrib nanti kita akan membahas sebuah tema hikmah di balik fitnah.